Pemirsa TV Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hakikat orang berpuasa ini tidak hanya dia menahan lapar dan dahaga. Hakikat orang yang berpuasa tentunya dia harus berpuasa sepenuh hatinya. Bahkan secara zahir dan batin dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya dia menahan makan, tidak hanya dia menahan minum, tidak hanya dia menahan hawa nafsunya, tapi dia juga berpuasa diminta oleh agama, berpuasa matanya, berpuasa telinganya, berpuasa penciumannya, berpuasa sekujur tubuhnya, bahkan dikatakan berpuasa hatinya, yaitu berpuasa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak membekas, hatinya tidak penuh kecuali hanya Allah. Yang ada di dalam hatinya tertambat terlukis, terpatri, dan terprasasti hanya Allah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala ada di dalam hatinya. Sehingga orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan Anda seperti orang-orang pada zaman dahulu, Bani Israel, ketika mereka diperintahkan oleh para nabinya untuk berpuasa. Para ulama khilaf pendapat di sini apakah puasa yang diperintahkan kepada mereka adalah puasa Ramadan ataukah puasa selain puasa Ramadan, tapi itu bukan menjadi satu pembicaraan kita di dalam bab ini, di dalam halakah ini, tapi yang menjadi yang menjadikan satu pembahasan kita adalah mereka pun juga diperintahkan berpuasa oleh para nabinya lewat lisan para rasul mereka pada zaman itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kemudian mereka hanya berpuasanya sifatnya adalah hanya menahan lapar dan dahaga sehingga mereka merasa tersiksa. Ramadan yang mereka laksanakan, puasa yang mereka lakukan, seakan-akan mereka berada di dalam satu kungkungan satu penjara. Sehingga itulah kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya beliau mengatakan, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia hanya menahan lapar dan dahaga. Tidak ada hakikat puasa tidak punya pengertian makrifah apa itu makna siam yang yang sebenarnya. Yang Allah Ta'ala kemudian akan mengganjar orang ini, akan memberikan pahala dari tangan Allah Ta'ala yang maha mulia sendiri. Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Karena itulah ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga para alim ulama kemudian membagi puasa itu menjadi tiga. Ada halnya puasanya orang awam. Yaitu puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ada puasanya orang-orang awam. Saat kita kemudian menjelang waktu datang waktu subuh, masuk waktu subuh kita cegah diri kita untuk tidak makan, untuk tidak minum. Tapi kemudian kita melihat maksiat, membicarakan hal ehwal orang lain, merendahkan kehormatan muslimin dan lain sebagainya, bahkan berkata dengan perkataan yang bohong, dengan perkataan-perkataan yang keji, apakah dia tidak tahu? Khamsun yufattir nabihis saim ada lima perkara yang bisa membatalkan pahala orang yang berpuasa. Di antaranya adalah ini. Faya ikhwani yang dimuliakan oleh Allah, bukan ini makna-makna puasa yang, di, yang, yang, yang, yang diinginkan. Kalau begini orang kafir pun bisa menjalankan ibadah puasa, tidak mena, tidak makan, tidak minum, hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi yang diminta adalah puasanya orang-orang khawas. Adalah puasa matanya, puasa telinganya, puasa lisannya, puasa bahkan khawasul khawas memiliki makna puasa lebih dalam lagi yaitu orang-orang yang mengerti akan Allah, alimnya alim. Mereka adalah ulamanya para ulama adalah mereka hanya berpuasa untuk Allah, bukan yang lain. Mereka tidak mengurus apakah saya harus begini, apakah saya harus begitu, apakah saya harus melihat maksiat. Anda dicipta oleh Allah Ta'ala, diberikan amanat mata bukan untuk lihat maksiat, tapi untuk lihat Al-Quran, untuk lihat hadis Rasulullah, tulisan hadis Rasulullah, untuk melihat wajah para alim ulama, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya insya Allah mudah-mudahan lewat madrasah Ramadan, siam Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah bukan hanya sekedar kita kemudian dengan Ramadan ini untuk berbelanja ke depan. Adalah kemudian dengan Ramadan kita malah kemudian menebar daripada segala macam apa yang kita inginkan. Tidak, tapi dengan Ramadan adalah mendidik jiwa kita mendidik rohaniah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerti hakikat hakikat hakikat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala mudah-mudahan menganugerahkan kepada kita kekuatan iman, kekuatan amal melakukan amal perbuatan yang saleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma warahmatullahi wabarakatuh.